Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahzatin abada adada ni'amillahi wa iftali Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi Waftah lana abwab rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hibdal malaikat muqarrabin Allahumma agnina bil ilma wa bil hilmi wa bil taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma subhanaka la ilma lana illa ma innaka antal alimul hakim sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam aina sallallahu Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qul ma'alif Allah nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Al-imani bil kutub. <clears throat> Kita akan bahas tentang arti iman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Bikutubillah. Arti daripada keimanan dengan kitab-kitab Allah. At-tasdiqu bi annaha min indillah yaitu dengan berkeyakinan bahwasanya semua kitab-kitab datangnya dari Allah anzalaha ala ba'di rusulihi yang Allah turunkan kepada sebagian rasulnya wa annaha kalamuhul qadim dan bahwasanya kitab-kitab yang telah diturunkan itu isinya adalah kalam Allah yang sifatnya godim. Wa kullu ma tadammanathu haqqun wa sidqun. Dan semua yang dikandungnya yang dimuatnya benar dan nyata. Wa jumlatul kutub al-munazzalah mi'atun wa arba'atu kutub. Dan jumlah keseluruhan kitab yang pernah diturunkan oleh Allah SWT kepada para sebagian nabi dan rasulnya adalah 104 kitab. Unzila minha khamsuna ala syis ibn Adam. 50 kitab diturunkan kepada Nabi Syis, anaknya Nabi Adam. Wa salatuna ala Idris, 30 kitab diturunkan kepada Nabi Idris. Wa asyratun ala Ibrahim dan 10 kitab diturunkan kepada Sina Ibrahim. Wa asyratun ala Musa qabla Taurah dan 10 kitab Allah turunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat. Wajibul iman bi baatimin minha tafsilan. Kemudian di atas itu semua kita wajib beriman dengan empat kitab secara terperinci. Yaitu demikian. Yang pertama atau tauratu ala Musa, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Wal Injil ala Isa dan Injil turunkan kepada Nabi Isa. Wal Zabur ala Dawud dan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud wal furqan wa huwa al-Qur'anul Karim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaihi ajmain. Sedangkan Al-Furqan yaitu Quran Karim itu diturunkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah SWT telah menurunkan 104 kitab. Yang seluruh daripada 104 kitab itu ada yang berbahasa Ibrani, ada yang berbahasa Arab. Jadi semua kitab-kitab Allah itu Allah turunkan sebagai dustur, sebagai aturan untuk supaya diterapkan dalam keseharian umat yang nabinya mendapatkan kitab-kitab tersebut. Dan seluruh yang ada dalam kitab itu adalah kalam Allah yang kodim. Jadi sifatnya itu adalah kalam Allah yang kodim, bukan hadis. Karena kalau kalam Allah itu dikatakan hadis, berarti Allah juga hadis. Semua yang berkaitan dengan Allah, semuanya kodim. Seperti Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu dikatakan kodim? Kan turunkan, diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Yang beliau itu diutus di akhir zaman dan penutup para nabi dan rasul. Maka dikatakan bahwasanya itu adalah kalam Allah yang kodim ah cuma diturunkan ke dunia yang nyata ini pada akhir zaman yaitu pada kepada penutup para nabi nabi kita Muhammad SAW. Tapi sebenarnya kalam Allah yang qadim itu yang ditampakkan. Kalau kalam Allah yang qadim yang ada dalam Quran itu jadi dalam Al-Quran itu bukan kalam Allah yang qadim. Yang ada dalam Al-Quran itu adalah hikayah daripada kalam Allah yang qadim. Kalau Qur'annya, kitabnya makhluk. Nah, tapi isinya. Isinya. Kalam Allah yang diceritakan seperti yang ditulis di dalam Quran. Nah, itu kalam Allah yang qadim. Jadi bukan hadis enggak, bukan baru. Tapi qadim. Nah, sebagaimana kitab Allah yang ada di dalam Al-Quran itu sifatnya adalah qadim, maka semua keputusan Allah yang ada di azal maupun di lohil mafud juga semuanya sifatnya qadim. Nah, jadi mubrom sudah nggak mungkin berubah. Nah, jadi sebagaimana kita ini, kita ini adalah seorang hamba Allah yang musayyar la mukhayyar. Kita ini adalah seorang hamba yang dari mulai lahir sampai meninggal dunia itu sudah didikte oleh Allah SWT. Sudah ditentukan rezekinya, berapa banyak ajalnya, berapa lama jodohnya, semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang mubrom sifatnya. Begitu pula yang ada dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya Imam Ahli Sunnah wal Jamaah beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal. Beliau dikatakan sebagai imam ahli sunnah jamaah kenapa? Beliau mempertahankan akidah tauhid asy'ariyah yang berpendapat bahwasanya kalam Allah itu gedim bukan hadis, bukan baru, tapi kalam Allah itu semenjak lama sudah ada. Jadi tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Semua yang berkaitan dengan Allah, semua sama sifatnya seperti zatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, semua yang berkaitan dengan Allah itu hendaknya jangan kamu pikirkan, jangan kamu khayalkan, jangan kamu bayangkan. Karena kalau kamu mau bayangkan, hendaknya tafakur itu bukan di dalam zatnya Allah. Allah itu kayak apa sih? Dipikirkan salah. Tapi yang hendaknya engkau mikirkan supaya kita itu lebih percaya, lebih beriman, lebih yakin dengan keberadaan Allah itu kita melihat kepada makhluknya. Karena makhluknya itu adalah suatu tanda yang bisa kita jangkau dengan e, panca indera kita itu yang menunjukkan bahwasanya ternyata di situ ada Allah. Dan bermacam-macam para ulama, para aulia itu mendapatkan tanda-tanda akan adanya, akan wujudnya Allah SWT. Gitu. Di antaranya adalah eh, ketika seseorang itu berencana dengan rencana-rencana ternyata batal. Itu rencana-rencana yang kita rencanakan setiap hari itu, itu kan banyak sekali. Tapi ternyata kalau kita boleh berhitung semua rencana kita itu hanya 30% paling banyak yang terlaksana. Binagdil azaim. Jadi ketika ditanya seorang wali Allah itu dengan apa engkau itu mengetahui Tuhanmu? Bima arafta rabbak? Maka beliau jawab binaqdil azaim. Karena batalnya segala rencana-rencana yang sudah matang direncanakan ternyata batal. Ah berarti apa? Ada zat sana di atas sana yang mengatur ini semuanya. Yang melintaskan niat kita dengan izin Allah tentunya. Tapi telaksananya bukan seperti keinginan kita. Nah, ini berarti menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak mempunyai kemampuan apapun kalau tidak beriringan dengan kemampuan yang ada di atas sana. Fahwal mugaddir. Oleh karenanya ada satu orang satu orang sok pinter dan orang sekarang ini banyak yang seperti itu. Di mana Orang ini berkata kepada ayahnya, "Ya, aku punya sebuah pertanyaan. Yang pertanyaanku itu aku yakin semua ulama tidak akan mampu untuk menjawabnya," katanya. Jadi pongah, sombong. Jadi orang semacam itu pasti akan diturunkan dan dicerumuskan oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya jangan sombong-som, sombong. Yang tawaduk al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun fil makanil ali jadi yang namanya ilmu itu anti tahu anti nggak bakal mau nggak bakal berada nggak bakal ber bersemayam dalam hati seseorang yang sombong nggak mungkin hati itu tempatnya ilmu hati yang sombong itu anti dengan ilmu perumpamannya gampang sekali seperti kalau seumpama turun hujan. Air hujan itu menggenangnya di tempat yang rendah atau di tempat yang tinggi. Nah, rendah. Yang tempat yang tinggi dapat apanya? Enggak dapat apa-apanya doang, dilewati doang. Nah, itu orang yang sombong. Sudah enggak dapat apa-apa, susah lagi, menyesal di kemudian lagi. Nah, itu. Itu yang akan terjadi pada orang yang sombong. Jangan pernah menjadi orang yang sombong. Nah, ini Aku menantang semua ulama. Panggil ulama yang paling top untuk supaya membuktikan pertanyaanku ini gitu. Hanya dipanggillah ulama Islam. Panggil datang kepada anaknya. Hanya ditanya, "Gal, aku punya pertanyaan, bisa kau jawab?" Insya Allah Kalau Allah berkehendak, Allah memberikan ilmunya kepadaku, aku bisa menjawabnya. Gitu. Akhirnya dia katakan, Apakah Allah itu ada? Dia katakan pertanyaan pertama, apakah Allah itu ada? Lalu tandanya apa? Hmm, kemudian Allah menciptakan setan. Dan Allah janjikan setan itu nanti tempatnya di neraka. Padahal setan itu diciptakan dari api. Kok disiksanya pakai api juga? Api dengan api kan nggak nggak berpengaruh. Gitu. Oh gitu. Sudah, nggak ada pertanyaan lagi. Itu aja. Enggak iya. Oke, okay, kata dia. Didekati anak muda itu ditempeleng, ditampar dengan keras. Pak. Kaget dia. Loh, Sat kok ditempeleng saya loh? Nah, itulah jawaban dari tiga pertanyaanmu itu. Hmm. Kok bisa, saat? Nah, aku katakan kepada kamu. Aku tanya kepada kamu. Kamu ngerasakan nggak tamparanku yang keras? Ngerasakan banget, sakit banget, saat Bilang itu. Nah, sakit kan? Iya sakit gimana tamparannya? Seperti apa sih bentuknya tamparannya? Ngerti gak? Tamparannya itu seperti apa? Ustaz pengen tahu. Tempat tamparan itu yang keras itu seperti kucing apa seperti kelinci. <laughs> Ngerti gak? Jadi kita ini ada Allah. Allah yang berkehendak, Allah yang mengatur semuanya. Dari mana kita tahu? Ah, dari bekasnya. Ada manusia meninggal, ada manusia hidup. Ada manusia menggerakkan matanya, ada yang memejamkan matanya. Ada yang terlintas dalam hatinya, ada yang tidak terlintas. Sekian banyak makhluk yang diciptakan, tapi semuanya rapi. Gitu. Jadi itu jawaban, dua jawaban dari pertanyaannya. Yang pertama, berarti ada Allah. Bekasnya, nah, itu bekasnya. Sedangkan bagaimana bentuknya Allah? Ah, sama seperti bagaimana bentuknya tamparan. Perlu di, dijabarkan seperti apa bentuk tamparannya. Yang pasti kan sudah rasakan kan? sakitnya dirasakan ada yang mau nyoba Nah, kalau ada mau coba biar tahu bahwasanya itu ada Allah gitu loh. Jadi tamparan saja nggak bisa dilihatkan bagaimana bentuknya, apalagi Allah SWT dan nggak perlu. Kenapa? Allah itu tampaknya hanya kepada orang-orang yang cintainya nanti di surga. Kita bisa melihat wajahnya Allah dan wajah Allah itu melihat wajah Allah adalah kenikmatan yang paling abadi, kenikmatan yang paling dinanti-nanti kenikmatan yang paling hakiki di surga itu adalah kenikmatan melihat memandang wajah Allah cuma berbeda pendapat ulama apakah perempuan melihat Allah atau tidak gitu nah itu masalahnya kenapa karena melihat Allah itu setiap hari Jumat sekali dan dinamakan itu Yaumusukir Rahmah di mana setiap hamba itu nanti dapat undangan setiap hamba Allah yang masuk surga, penghuni surga dia dapat undangan. Undangannya bagus terbuat dari sutra. Semoga kita termasuk yang dapat undangan itu. Di situ disebutkan minal hayyil ladzi la yamut ilal hayyil ladzi la yamut. Kepada zat yang tidak akan mati untuk selama-lamanya daripada zat yang mati, yang tidak akan mati juga untuk selama-lamanya. Yang pertama adalah penghuni surga, yang kedua adalah Allah. Sama sifatnya. Sekarang kita hadis. Kita akan meninggal, tapi nanti masuk surga kita selama-lamanya, nggak bakalan mati. <clears throat> nggak ada uban. Tahu? nggak ada tua. nggak ada bau, nggak ada susah. nggak ada hilang. Kenapa? Segala sesuatu yang kita ambil muncul kembali. Kita lihat Dua minggu lalu mangga masih banyak, sekarang sudah berkurang. Ya kan? Di surga nggak seperti itu. Petik satu, langsung keluar satu. Barokah. Petik lagi, petik lagi, ambil dus, keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. Kutufuha daniyah. Jadi dahannya itu tinggi. Pohonnya saja terbuat dari emas. Pohonnya terbuat dari emas. Ininya Batangnya itu terbuat dari emas. Daunnya itu terbuat daripada batu-batu permata yang indah. Buahnya buah sungguhan. Setelah itu, ketika kita melihat kita ingin duren misalnya, duren di sana ada ada tapi nggak ada durinya. Begitu kita lihat, langsung dia mendekat sih. Otomatis nggak pakai remote, nggak pakai remote langsung. Kita petik, begitu kita petik, nggak pakai kita takut, harus kita pakai. Ini kan juga kalau buka duren pakai apa keset dulu taruh, kita injek-injek gitu, nah, ya kan? Nah, itu di dunia susah. Hidup susah di dunia, tapi nanti di akhirat nggak ada yang seperti itu. Yang namanya tempat tidurnya itu empuk. Empuk, selebut, sutra. Nah, nggak perlu diperbaiki. Kenapa? Walaupun kamu loncat-loncat tapi tetap rapi. Kamu lihat ke bawah, di lantainya itu, seakan-akan rumah kita itu berada di atas sungai. Padahal, kalau kita injak bukan di atas air, tapi seakan-akan kita berada di atas sungai. Memang ada sungai di bawah. Tajri min tahtihal anhar. Jadi bukan cuma nahar satu, empat sungai. Yang jikalau kita mau, ada sungai terbuat dari susu, ada sungai terbuat dari khamar, ada sungai terbuat dari madu, dan ada sungai namanya Salsabila. Hmm? Semoga kita mendapatkan mendapatkannya. Masalahnya yang diundang itu laki-laki. Jadi minal hayyil ladzi la yamut ilal hayyil la yamut itu hanya penghuni lakinya, suaminya doang gitu lah. Akhirnya begitu dapat undangan gembiranya luar biasa. Yang di, yang undang siapa? Allah yang undang. Coba kalau kalian diundang saya segap ke rumah gimana kira-kira? Hmm. Seneng kan? Nah, asalkan bukan untuk dikasih sanksi gitu. Kalau kasih sanksi nggak seneng kan? Hanya dicium, so dicium, alhamdulillah katanya. oleh itu berangkat. Begitu dia itu niat mau berangkat langsung buruknya itu datang sih langsung. Nah, kalian juga nanti kalau ketemu Ustaz Segap gampang. Lagi duduk termenung di kursi asik makan apel gitu saya sekali makan satu ember. Tapi herannya nggak kenyang-kenyang, makan langsung habis keluar dari keringat. Keringatnya harum. Lebih harum dari angel, lebih harum dari minyak wangi yang bagus-bagus tuh. Akhirnya kangen juga ya sama Ustaz ya. Ah, kalau sekarang jangan bilang gitu. Nah, ada Ustaz Fauzi ya. <laughs> Eh tapi nanti di surga nggak apa-apa. Anak pengen ah ketemu sesegap mau selaman boleh nanti selaman, tapi di dunia nggak haram. Tapi di sana selaman. Ustaz penasaran deh sama kalian. Kalian tuh dari matanya cantik-cantik, tapi kadang-kadang kalau dibuka matanya, dibuka wajahnya kurang gitu. Misal Penasarannya Ustaz nanti di surga terbuka semuanya. Ini rambutnya keriting yang lurus, yang ada kutunya dan sebagainya. Bisa kelihatan semuanya. Tem, semuanya bisa di, dilihat dan tidak haram. Dan tidak haram. Boleh kita melihat, boleh kita mendengar nyanyian lagu, boleh. Boleh kita berjoget, boleh asal mau aja gitu. Boleh kita mau punya anak, boleh. Jadi pengen anak Allah langsung hamil dapat satu jam langsung lahir lahirnya nggak sakit bayi ayah, ayah, ayah, satu jam langsung besar ah, ya. hmm, dan seperti itu hmm. semoga sebagaimana engkau gembirakan kami ya, pada hari ini ya Allah gembirakan kami untuk masuk dalam surga ya Allah berangkat semuanya ke tempat yang lapang semuanya laki-laki itu masalahnya semuanya laki-laki situ kemudian semua orang ada tempatnya masing-masing. Ini tempat kita, tempat semua tahu semua. Oleh itu dikasih makanan-makanan yang bermacam-macam. Di dalam sebuah tempat meja makan yang sangat panjang. Jadi semua ahli surga berkumpul situ. Umatnya Nabi maupun umat yang lainnya. Setelah mereka makan menikmati jamuan Allah SWT kepada mereka. Tiba-tiba Allah menurunkan air hujan gerimis. Tapi bukan air hujan biasa. Air hujan minyak wangi. Sehingga bah, dengan air hujan minyak wangi itu tambah harum, tambah ganteng, tambah kuat badannya, tambah segala-galanya. Setelah Allah turunkan gerimis itu, maka kemudian Allah menampakkan wajahnya saat itu. Ketika ditampakkan wajahnya pada saat itu, semuanya mereka mengatakan, Subhanallah, alangkah nikmatnya kami melihatmu ya Allah. Di saat itulah dikatakan bahwasanya paling nikmatnya, kenikmatan yang di surga semuanya, melihat memandang wajahnya Allah SWT yang luar biasa itu. Nah, sehingga ini hadis diwakilkan Nabi SAW setelah melihat Allah, akhirnya mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Ketika masuk dalam rumahnya, para istri-istri tersebut mengatakan kepada suaminya ketika membuka menyambutnya datang, oh suamiku, engkau lebih tampan, lebih gagah, lebih hebat, lebih semuanya. Gitu. Nah berarti kan tandanya nggak ikut di rumahnya doang gitu loh. Nah, itu. Nah, oleh karenanya ulama berbeda pendapat apakah perempuan ikut melihat Allah atau tidak ada khilaf. Yang utama apa? Nah, kalau untuk menurut kalian ya yang melihat juga. Tapi bukan dari tempat jamuan, melihatnya di dalam surga. Jadi dalam surganya dia lihat sama seperti kalau kita melihat kepada e, bulan, nggak ada yang rebutan, semuanya melihat. Ingatkan di hadis e, di apa di dalam surat Hal ke hadisul wujuhun yawma izin amilatun wa wujuhun yawma izin Lisa'iha fi jannatin la tasma'u fiha fiha ainun fiha sururun jadi ranjangnya aja terangkat di atas gitu jadi asik kayak di ayun gitu kan. <laughs> nikmatnya suruh marfu'ah wa qabun jadi sudah terletak di situ minuman mau apa. Warna mariku? jadi bajunya itu berlapis-lapis, terbuat dari jadi panjang ke belakang tapi nggak kotor-kotor. Hmm, jadi kalau kita jalan tuh ngawang-ngawang bajunya itu. Setiap orang pakai gelang, tanda ahli surga. Ustadz pakai gelang, kalian juga pakai gelang. Nah, kalian sekarang bisa ngelihat Ustadz ada kumisnya, ada jenggotnya, nanti nggak ada lagi. Nggak perlu dicukur-cukur. Jadi semuanya dalam keadaan tingginya itu 33 meter. Lebarnya 7 meter. Hmm. Hmm. Jadi lebarnya itu 7 meter, tingginya 33 meter. Mau ditukar dunia dengan surga? Hmm, makanya Rasulullah bilang ala inna sil'atallah ghaliyah ala inna sil'atallah ghaliyah ala wahiyah al-jannah jadi ketahuilah bahwasanya barang yang dijanjikan Allah Ta'ala dengan kesabaran kalian, dengan ibadah kalian, dengan eh, akhlak kalian, dengan kalian itu mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangatlah mahal harganya. Sangatlah mahal harganya. Kalau seumpama kalian kalau berada di pondok selama ini maka kalian akan dapatkan jodoh yang tampan, yang ganteng, yang soleh. Kalau seumpama tidak ada balasan lain kecuali itu, kalian kan mengatakan, iya, iya banget kan, gitu. Apalagi janji Allah itu lebih dari itu semua. Mala ainun ra'at wala udhunun wala khatar ala galbi bashar. Gak pernah dilihat. Kalau kita melihat hamparan hijau yang sangat indah, ya kan, yang ada di gunung-gunung itu indah, bagus. Jadi kita melihat itu nikmat benar, ya kan? Di surga itu lebih dari itu. Sesuatu yang paling mewah di hotel-hotel bintang yang tujuh, bukan bintang tiga, bintang tujuh yang paling tinggi itu yang satu malam sampai 15 juta sampai 20 juta di Presiden Suite itu. Nah itu kalau kita melihat semuanya isinya dan sebagainya yang indah-indah itu surga lebih indah lagi. Bahkan terlintas pun nggak pernah, terlintas nggak pernah di atas itu semuanya, di atas itu, di atas itu. Itu yang kita dapatkan, itu yang sekarang kita perjuangkan. Sabar, sabar, sabar dan sabar. Fem. Lihat bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal. Dia itu dipenjara, dipukul kepalanya sampai berdarah, dipecut hanya untuk mengatakan bahwasanya katakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hadis. Bahwasanya Al-Qur'an itu bukan qadim. Dia mengatakan enggak, Al-Qur'an qadim. Kalau enggak aku pecut, pecut aku. Pukul aku. Lihat bagaimana sahabat Nabi. Bilal bin Rabah itu. Itu Bilal itu diletakkan di atas perutnya, di atas dadanya itu batu yang besar. Sehingga ketika ditaruh batu itu di atas perutnya, dia katakan, katakan bahwasanya Tuhanmu itu adalah Izza walata. katakan Ahad. Ahad, Ahad. Nah, itu. Kenapa? Dia tidak Walaupun sakitnya bagaimana, tetap dia itu sudah cinta kepada Allah, cinta pada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah cinta kepada Allah, cinta pada Nabi Muhammad SAW, apapun yang ada di depannya, mulai terjalan-terjalan apapun, halangan-halangan apapun, semuanya itu akan ditampiknya, dilewatinya, walaupun seberat apapun akan dilewatinya. Kenapa? Karena sudah cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah SAW. Alaihi Nah, oleh karena timbulkan cinta dalam hati. Kenapa aku di pondok? Karena cinta pada Allah dan Rasulnya. Kenapa aku berakhlak yang baik? Karena cinta pada Allah dan Rasulnya. Kenapa kamu cinta pada Allah Rasulnya? Karena aku ingin bertetangga dengan Nabi Muhammad kelak. Di mana? Di surga. Nah, jadi hendaknya orientasi kalian, tujuan kalian, visi dan misi kalian dalam kehidupan ini adalah Allah dan Rasulnya. Ridha Allah dan Rasulnya. Hilangkan segala hal. Itu setan itu selalu menghalangi kita. Hilangkan segala hal, buang jauh-jauh dari hati kita, kesombongan, buang jauh-jauh, hilangkan semuanya. Biarkan kita itu tunduk dengan apa yang dikatakan Nabi SAW. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang paling tawaduk di dunia. Yang paling hina di dunia. Kita merasa, bukan benar-benar, kita merasa bahwa kita ini adalah orang yang paling hina di dunia. Siapapun kita lihat dia lebih mulia, lebih mulia, lebih mulia, lebih mulia sehingga kita tawadhu. Kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Itulah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Kita minta kepada Allah taala semoga kita bisa melaksanakannya, bisa mendapatkannya, bisa meraihnya dan semoga kita ditakdirkan untuk mendapatkannya dan meraihnya serta kita berjalan dan masuk ke dalamnya dan semoga kita termasuk yang mendapatkan surga yang bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW surga yang selalu kita melihat wajah Nabi Muhammad SAW, surga yang selalu kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, surga yang selalu kita berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat, para tabiin, para keluarga Nabi, para solihin, para aulia, para nasikin dan para syuhada dan semoga kita semua termasuk yang mendapatkan kebahagiaan itu di dunia sebelum di akhirat nanti dan keadaan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang berkan wamanaman geblal maut geblal mamat في الدنيا قبل الآخرة في الدنيا قبل الآخرة في الدنيا قبل الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا بالنار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم وبسر الفاتحة يا رب